Ringkasan dari kitab al kaulul mufid ala kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita akan masuki bab yang keempat Babul mina minasyirik Bab takut berbuat syirik Takut terjerumus di dalam dosa kesyirikan Al-Imam Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala penulis matan Kitab Tauhid berkata wa qaulullahi azza wa jalla dan firman Allah Azza wa Jalla Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Surat An-Nisa ayat 116. Inilah dalil yang pertama di dalam bab ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Pertama sekali, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan kecocokan atau ketersesuaian ya kesesuaian bab ini dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya menjelaskan dua hal penting. Pertama, menjelaskan bagaimana hakikat tauhid. Yang kedua, menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Jadi, ini dua hal yang dijelaskan pada tiga bab sebelumnya. Pertama hakikat tauhid, kewajibannya, kedudukannya yang sangat tinggi. Yang kedua, tentang keutamaan tauhid. Maka sudah sepatutnya kemudian kita menjelaskan tentang lawan daripada tauhid yaitu kesyirikan dan penjelasan tentang kesyirikan dimulai dari pembahasan tentang bahaya syirik. Jadi dua hal ini yang harus kita pelajari. Pertama tentang tauhid, yang kedua tentang syirik. Karena kita tidak mungkin bisa mentauhidkan Allah tanpa mengenal kesyirikan. Enggak mungkin. Sebab kesyirikan itu adalah pembatal tauhid. Kesyirikan adalah pembatal tauhid. Kalau kita tidak mengetahui kesyirikan, maka kita akan terjerumus di dalam dosa kesyirikan tersebut. Sehingga perlu kita pelajari, harus kita kenali untuk kemudian kita berhati-hati darinya. Jadi inilah inti pelajaran tauhid mengenal tauhid, bagaimana cara mentauhidkan Allah dan keutamaannya serta mengetahui bahaya syirik dan jenis-jenis kesyirikan. Baik. Maka dalil yang pertama menjelaskan kepada kita tentang bahaya kesyirikan yang sangat besar. Bahaya kesyirikan yang sangat besar yaitu Allah tidak akan mengampuni orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Selama-lamanya Allah tidak akan mengampuninya. Namun jemaah sekalian, yang dimaksud di sini adalah apabila dia mati sebelum bertobat. Kalau dia bertobat dan dia memenuhi syarat-syarat taubat sebelum matinya, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah akan menerima tobatnya. Tapi kalau dia tidak bertobat sampai mati, maka dosanya tidak akan pernah mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Iya. Tetapi Apakah yang dimaksud di sini adalah syirik besar ataukah syirik kecil juga? Karena syirik itu ada dua, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar menyebabkan pelakunya murtad, syirik kecil tidak sampai menyebabkan murtad. Syirik besar mengekalkan di neraka, Syirik kecil tidak sampai mengekalkan di neraka. Syirik besar menghapus semua amalan, syirik kecil menghapus amalan yang menyertainya saja. Yang menjadi masalah apakah yang tidak diampuni hanya syirik besar atau juga syirik kecil? Maka Syekh menjelaskan ulama berbeda pendapat. Sebagian berpendapat maksud ayat ini adalah syirik besar saja. Sedangkan syirik kecil bisa diampuni oleh Allah apabila Allah kehendaki. Dan sebagian ulama kata beliau mengatakan bahwa syirik kecil juga tidak akan diampuni. Syekh Ibnu nampaknya lebih cenderung pada pendapat yang kedua. Syirik kecil juga tidak akan diampuni. Kenapa? Karena kata beliau, makna ayushraka bihi dalam ayat disebut ayushraka bihi. Iya. Kataan yang datang setelah sebuah fiil di mana fiil ini takwilnya adalah masdar. Takdirnya adalah isyrakan bihi. Jadi fiil yusyraka bihi sama dengan masdar isyrakan bihi. Maaf, bicara sedikit bahasa Arab yang belum belum belajar bahasa Arab mungkin agak kurang paham. Ya, nggak apa-apa biar semangat belajar bahasa Arab lagi. Ya. Saya nggak terangkan banyak sebab ini bukan pelajaran bahasa Arab. Tapi saya berikan intinya saja. Fi'il yushraka bihi itu takdirnya adalah isyrakan bihi dalam bentuk masdarnya. Kemudian sebelumnya didahului oleh kata atau huruf an. Maka kata Syekh ini adalah sebuah kata nakirah dalam konteks penafikan sehingga bermakna umum. Kesimpulannya adalah kalimat ayyushraka bihi Allah tidak akan mengampuni orang yang atau dosa yang ayyushraka bihi mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Ini adalah sebuah kalimat umum. Artinya karena ini umum tidak ada pengecualian. Bisa mencakup syirik besar dan syirik kecil. Bisa mencakup syirik besar dan syirik kecil. Jadi Beliau dengan keterangan ini cenderung pada pendapat syirik kecil juga tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sehingga dari sini dapat kita pahami syirik kecil itu adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Ini pelajaran penting yang perlu kita pahami. Syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar juga tidak akan diampuni oleh Allah kalau seseorang mati sebelum bertobat. Namun tetap beda azabnya. Kalau syirik besar, azabnya kekal, namun syirik kecil tidak sampai kekal azabnya. Jadi ini adalah benar-benar dosa yang sangat berbahaya walaupun syirik kecil. Terancam tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla sama seperti syirik besar. Iya, artinya harus menjalani azab. Nauzubillah. Orang yang melakukannya dia harus menjalani azab walaupun syirik kecil. Namun bedanya azabnya tidak kekal seperti para pelaku syirik besar. Tapi kenapa dikatakan kecil? Padahal itu dosanya besar. Kecil di sini maknanya kalau dibandingkan dengan syirik besar. Bukan maknanya dosanya kecil, bukan. Namun kalau dibandingkan dengan syirik besar, maka dia terlihat kecil. Baik. Kemudian makna Syekh menjelaskan wa yaghfiru ma Allah tidak akan mengampuni dosa selain itu, yaitu selain syirik. Maknanya adalah yang lebih kecil daripada syirik. Itu maknanya. Bukan artinya yang sama dengan syirik. Artinya, kalau dosa itu sama dengan syirik, derajatnya sama dengan syirik, maka Allah juga tidak akan mengampuninya. Iya. Yaitu dosa-dosa kekufuran Contohnya orang yang menghina Allah, melecehkan Al-Qur'an, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kufur walaupun bukan syirik. Ini tingkatannya sama dengan syirik. Juga akan menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam dan Allah tidak akan mengampuni dosanya apabila dia mati sebelum bertobat. Jadi ini yang harus kita pahami kalau di dalam Al-Quran terjemahan dikatakan Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Maksudnya selain itu adalah yang lebih kecil daripada dosa syirik. Bukan yang sama tingkatannya dengan syirik. Iya. Di dalam ayat ini juga terkandung pelajaran bagi kita bahwa seorang muslim yang melakukan dosa-dosa besar selama itu bukan dosa syirik maka di dunia dia tidak boleh dikafirkan dia tidak keluar dari Islam dan di akhirat Allah mengatakan dia di bawah kehendak Allah kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Kalau Allah menghendaki diazab, maka diazab. Dan inilah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah terhadap para pelaku dosa besar. Jadi dalam ayat ini ada pelajaran lain terkait dengan akidah. Yaitu salah satu keyakinan penting dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah. Tentang seorang muslim yang melakukan dosa besar. Allah mengatakan di sini Allah akan mengampuni orang yang melakukan dosa selain itu. Apa selain itu maksudnya tadi? Yang lebih ringan daripada syirik. Bagi yang Allah kehendaki. Artinya, berarti dia bukan orang kafir. Karena dia masih ada peluang mendapatkan ampunan. Kalau dia orang kafir, dia nggak mungkin diampuni dan dia akan kekal di neraka. Sementara di sini Allah mengatakan, masih mungkin mendapatkan ampunan apabila Allah kehendaki. Berarti dia masih muslim. Dia masih muslim. Makanya di sini ada dua golongan sesat. Golongan yang pertama yang mengkafirkan orang muslim yang melakukan dosa besar. Golongan ini terbagi dua lagi. Yang pertama mengatakan kafir keluar dari Islam, keluar dari Islam menjadi kafir ini adalah golongan khawarij yang berpendapat demikian yang kedua golongan mu'tazilah mereka mengatakan dia keluar dari Islam tapi tidak kafir jadi dia mus, tidak muslim tapi tidak juga kafir dan jemaah sekalian pada hakikatnya ini tidak ada dalam kenyataan tidak ada orang yang statusnya tidak muslim tidak pula kafir. Ini pendapat Mu'tazilah. Yang benar adalah pendapat Ahlus Sunnah yang mengatakan dia adalah muslim tapi lemah imannya. Kurang imannya. Iya. Kalau dia melakukan ketaatan dan meninggalkan dosa-dosa, maka dia adalah muslim atau mukmin kamilul iman, yang sempurna imannya, yang baik imannya. Sebaliknya ada golongan yang lain mereka berpendapat orang yang melakukan dosa-dosa besar atau dosa apa saja tidak memberikan pengaruh kepada imannya. Imannya tetap stabil, statis, nggak bergerak, tidak naik, tidak turun. Ini namanya golongan murjiah jadi ini dua titik ekstrim yang mengkafirkan atau mengeluarkan dari Islam ini khawarij dan mu'tazilah yang kedua murjiah yang berpendapat itu nggak ada pengaruh bagi imannya dia melakukan dosa apapun nggak memberikan pengaruh terhadap imannya sempurna imannya maka pendapat yang di tengah-tengah adalah ahlu sunnah ahlu sunnah selalu di tengah-tengah ini adalah sifat ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ekstrim dan tidak gulung, tidak pula meremehkan. Ya, berada di pertengahan. Apa keyakinan ahlu sunnah? Seorang mukmin yang melakukan dosa-dosa besar, maka dia masih mukmin, tapi nakisul iman, lemah imannya, kurang imannya. Iya. Kemudian Golongan Khawarij dan Mu'tazilah memiliki keyakinan yang sama tentang statusnya di akhirat. Jadi mereka hanya berbeda di dunia tentang statusnya di dunia, tapi statusnya di akhirat mereka memiliki keyakinan yang sama, yaitu orang mukmin tersebut kalau dia pelaku dosa besar, dia akan kekal di neraka untuk selama-lamanya. Ini keyakinan Khawarij dan Mu'tazilah. Iya. Yeah. Kalau keyakinan murjiah sebaliknya dia pasti masuk surga. Sedangkan keyakinan ahlus sunnah seperti yang Allah kabarkan di dalam ayat ini. Dan Allah akan mengampuni orang yang melakukan dosa yang lebih ringan daripada syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya kalau Allah kehendaki diazab, maka diazab, Allah kehendaki diampuni, maka diampuni. Jadi hukumnya adalah statusnya adalah kembali kepada kehendak Allah. Terserah Allah mau diampuni atau diazab. Namun ahlu sunnah juga meyakini andai dia diazab maka azabnya tidak kekal. Selama itu bukan dosa kesyirikan dan kekufuran, azabnya tidak kekal seperti orang yang melakukan kesyirikan dan kekufuran. Baik, ini faidah penting dalam keyakinan ahlu sunnah wal jamaah yang membedakan dengan kelompok-kelompok sesat di dalam ayat yang mulia ini. Ya, Kita masuk dalil yang berikutnya. Wa qala al-Khalil alaihi salam dan berkata al-Khalil yaitu Nabi Ibrahim yang bergelar Al-Khalil alaihi salam. Al-Khalil artinya kekasih Allah, semoga Allah mencurahkan salamnya kepada beliau. Sebagaimana yang Allah hikayatkan dalam surat Ibrahim ayat ke-35. Beliau berdoa, "Wajnubni wa anak an na'budal asnam." Ya Allah jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah patung. Ini dalil yang kedua. Kata Syekh, di sini ulama berbeda pendapat siapa anak yang beliau maksudkan di sini. Ada yang mengatakan maksudnya Ima Ismail dan Ishak. Tetapi pendapat yang lain mengatakan maksudnya adalah seluruh keturunan beliau sampai hari kiamat. Itu makna ayat ini dan ini yang lebih kuat. Pendapat yang kedua yang lebih kuat. Iya. Maksud Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seluruh keturunan beliau. Namun Allah yang maha hikmah dan maha berilmu lebih tahu mana keturunan beliau yang pantas diberikan hidayah dan mana yang tidak. Artinya Allah tidak mengabulkan secara keseluruhan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang diselamatkan dari kesyirikan, ada yang tidak diselamatkan dari kesyirikan. Iya. Dan makna doa ini adalah Ujnubni ay ij'alni fi janibin wal asnam fi janibin. Ya Allah jauhkanlah aku artinya jadikanlah aku di satu sisi dan berhala-berhala itu di sisi yang lain. Artinya seperti antara timur dan barat kami di timur dan dia di barat. Maknanya jauhkanlah kami sejauh-jauhnya. Artinya apa jemaah sekalian? Nabi Ibrahim di sini berdoa kepada Allah bukan sekedar doa ya Allah jangan kami dijadikan sebagai pelaku syirik. Tetapi jadikanlah kami orang yang tidak mendekati kesyirikan. Sebab dua-duanya ini dilarang. Melakukan syirik dan mendekati kesyirikan. Ya, subhanallah, sungguh dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang beliau minta kepada Allah. Dijauhkan dari syirik. Bukan sekedar diselamatkan dari syirik. Tapi benar-benar dijauhkan. Enggak dekat-dekat kepada syirik. Maka pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini jemaah sekalian adalah rasa takut Nabi Ibrahim alaihi salam atas dirinya dan anak keturunannya akan terjerumus di dalam dosa kesyirikan. Kalau begitu, kita yang lebih pantas untuk takut. Karena beliau seorang nabi, bahkan beliau adalah imamnya al-hunafa. Imamnya orang-orang yang mentauhidkan Allah, Beliau juga Khalilur Rahman, kekasih Allah yang Maha Penyayang, tapi takut terjerumus dalam syirik. Kok kita nggak takut? Kita yang lebih patut untuk takut. Iya. Makanya para sahabat dulu juga takut terjerumus dalam kemunafikan. Sampai-sampai dikatakan oleh salah seorang imam besar dari generasi tabi'in yang bernama Ibnu Abi Mulaikah. Beliau berkata, adraktu thalathina min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kullahum yakhafun nifaq ala nafsih aku telah berjumpa dengan 30 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya takut jangan-jangan ada kemunafikan di dalam dirinya demikian jemaah sekalian orang beriman takut terjerumus dalam kekafiran takut terjerumus dalam kemunafikan Enggak boleh merasa aman tidak boleh merasa tenang. Tenang saja kita kan sudah beriman. Kita sudah aman, nggak boleh jemaah sekalian. Harus dalam hati kita dalam keadaan takut, khawatir. Jangan-jangan kita terjerumus dalam kekafiran dan kesyirikan atau bahkan masih ada kekafiran, kesyirikan dan kemunafikan dalam diri kita. Iya. Demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau sampai memegang tangan Hudzaifah dan meminta dengan nama Allah kepadanya untuk dikabarkan wahai Hudzaifah apakah aku termasuk orang yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang munafik saking takutnya Umar sampai beliau minta kepada Hudzaifah dengan nama Allah padahal Hudzaifah adalah pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kabarkan kepadanya nama-nama orang munafik. Iya. Beliau tidak boleh mengabarkan kecuali dalam kondisi genting. Tapi Umar meminta dengan menyebut nama Allah. Saya termasuk tidak yang dikabarkan kepadamu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk golongan orang-orang munafik. Padahal jemaah sekalian, Umar radhiyallahu anhu sudah diberikan kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk penghuni surga. Apakah beliau tidak percaya? Bukan, bukan maksudnya itu. Tetapi beliau khawatir jangan-jangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan berita gembira termasuk penghuni surga itu berdasarkan apa yang terjadi di masa hidup beliau. Itu yang ditakutkan oleh Umar. Karena bisa jadi manusia itu berubah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab ada hadis yang menyatakan innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang mereka buat apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu yaitu maksudnya umat-umat yang melakukan perbuatan-perbuatan baru mengada-ada dalam agama. Ya, ini terkait dengan orang-orang yang diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikhawatirkan oleh Umar. Jangan-jangan sepeninggal beliau keadaannya sudah berubah. Iya. Ya subhanallah, sekelas Umar bin Khattab masih takut terjerumus dalam kemunafikan. Jadi sepatutnya kita untuk lebih takut. Iya. Beliau di sini juga memberikan satu faidah terkait dengan bahasa. Dalam bahasa Arab kalau disebut asnam, jamaknya sonam, maka maksudnya adalah patung. Maksudnya adalah patung. Tapi kalau disebut al-wathan, maka ini bermakna umum. Yang disembah selain Allah tapi maknanya umum. Bisa dalam bentuk patung bisa dalam bentuk kuburan, batu-batuan dan pepohonan. Iya. Jadi penyebutan Tuhan selain Allah itu pada umumnya dalam dua bentuk. Pertama dengan kata sonamun, jamaknya asnam, artinya patung. Atau dengan wasanun, jamaknya adalah ausanun. Maknanya lebih umum dari patung. Iya. Kesimpulannya kata Syekh, anna Ibrahim khafa syirk wa huwa imamul hunafa wa huwa sayyiduhum ma'ada Rasulul Rasulil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Ibrahim alaihi salam takut terjerumus syirik. Padahal beliau adalah pemimpin orang-orang yang bertauhid. Pemimpin para nabi dan rasul juga selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya beliau adalah orang yang terbaik kecuali beliau tidak lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi Ibrahim saja takut, tentu kita yang lebih patut untuk takut. Iya. Oleh karena itu, ayat ini mengingatkan kita orang yang tidak takut terjerumus syirik adalah orang yang bodoh. Kalau tidak mau dikatakan juga sombong. Kenapa? Dia bukan siapa-siapa, kok dia nggak takut terjerumus syirik? Nabi saja takut. Subhanallah. Ya. Jadi jangan sampai kita tidak khawatir, tidak takut. Tapi jamaah sekalian, sekarang apa buktinya seseorang itu takut terjerumus dalam syirik? Kalau dia sudah paham, wajib takut terjerumus dalam syirik. Ini wajib. Nabi saja takut. Berarti kita juga harus takut. Maka apa buktinya kita takut terjerumus dalam syirik? Buktinya adalah kita semangat di dalam belajar tauhid. Karena hanya dengan itu saja kita akan terselamatkan dari dosa syirik. Kalau kita nggak belajar tauhid, kita nggak mengerti kesyirikan, mana mungkin kita selamat dari kesyirikan. Demikian pula kita semangat di dalam mendakwahkannya. Iya. Maka kalau kita takut keluarga kita, anak kita makan riba, minum khamar, makan hasil korupsi atau terjerumus terjerumus dalam narkoba, pergaulan bebas atau dosa apa saja, kita takut, kita khawatir. Sudah sepatutnya kita lebih takut lagi dan lebih khawatir lagi mereka terjerumus dalam dosa syirik. Ya, sangat bodoh kita kalau kita takut mereka terjerumus dalam dosa-dosa tapi dosa syirik kita mandang remeh. Kalau kita ingatkan mereka bahaya perbuatan dosa, bahaya minum khamar, bahaya narkoba, bahaya pergaulan bebas, maka kita harus lebih sering dan lebih banyak mengingatkan mereka bahaya syirik. Iya, ini menunjukkan kita sudah paham syirik itu sangat berbahaya. Iya. Kalau kita jarang memperingatkan bahaya syirik, menunjukkan kita belum paham. Iya. Oleh karenanya ulama mengingatkan kalau ada seorang dai dia memberantas berbagai macam maksiat, tapi syirik dia biarkan. Maka dia adalah dai yang menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya tidak mengikuti cara berdakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita masuk dalil yang ketiga, wa hadis. Dan di dalam al hadis di sini Syekh memberikan faidah kalau disebut hadis maka artinya sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau disebut al khabar Al-khabar maka itu berarti disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepada selain beliau. Kalau disebut al-athar maka itu berarti disandarkan kepada sahabat atau ulama salaf setelahnya. Jadi di sini adalah tiga istilah, al hadith, al-khabar dan al-athar. Baik. Itu faidah. Di sini kata penulis, kitab tauhid wa fil hadith di dalam al hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar." Fasu'ila anhu faqala riya. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Maka beliau ditanya, "Apa itu syirik kecil?" Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Itu adalah riya." Kata Syekh Ibnu Utsaimin, maksud hadis di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam takut menimpa kaum muslimin kaum muslimin yang sudah mentauhidkan Allah, sudah selamat dari syirik besar, Nabi kemudian masih takut terjerumus dalam syirik kecil. Dan subhanallah, ini dikatakan kepada para sahabat. Maka tentu kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih takut lagi, lebih khawatir lagi. Kalau Nabi khawatir sahabat terjerumus dalam syirik, tentu terhadap kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan lebih khawatir lagi. Sebab sahabat itu ilmunya lebih hebat, ilmunya lebih mendalam, imannya lebih kuat, amal solehnya lebih baik. Tapi Nabi SAW masih takut terjerumus mereka dalam syirik kecil. Tentu beliau lebih takut lagi umat setelahnya yang lebih lemah ilmunya, lebih lemah imannya, lebih kurang amal solehnya. Iya. Kemudian juga hadis ini menunjukkan kalau syirik kecil saja Nabi SAW sangat takut, tentu syirik besar beliau lebih takut lagi. Iya. Kemudian Syekh menjelaskan Arya Yani apa yang dimaksud dengan Arya Dari segi bahasa Diambil dari kata ru'yah Penglihatan Apa maknanya mala liyarahun nas Lalillah Orang yang ria itu adalah orang yang beramal Untuk disaksikan atau dilihat oleh manusia Bukan karena Allah semata-mata. Namun kata Syekh, yang dimaksudkan di sini adalah contoh. Artinya bisa saja dalam bentuk sum'ah. Dia beramal supaya orang-orang mendengarkan walaupun nggak lihat, sama saja, nggak ada bedanya. riak dan sum'ah sama saja tidak ada bedanya, dua-duanya adalah termasuk kategori syirik kecil. Hanya saja di sini hanya dikatakan riak sebab yang paling banyak terjadi adalah riak. Iya. Jadi ini yang dimaksud dengan riak. Seseorang beramal untuk dilihat orang. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu dia mendapatkan pujian. Ini yang dia inginkan. Ya, kata Syekh, kesimpulannya arya an an ya'malal ibadah yuridu minan nas ayyahmaduhu 'alaiha seseorang yang melakukan ibadah namun dia ingin manusia memujinya atas ibadah tersebut. Jadi ini makna riya. ingin dilihat orang atau sum'ah ingin didengarkan orang, kemudian mereka memuji mereka, uh, afwan, kemudian mereka memuji dia disebabkan ibadah yang telah dia kerjakan. Baik. Kalau begitu kata Syekh, kalau dia niatkan untuk mereka mengikutinya itu bukan ria. Dia sengaja, dia sengaja ingin memperlihatkan amalnya atau memperdengarkannya, tapi bukan dengan maksud agar mereka memujinya. Maksudnya adalah agar mereka meneladaninya, mengikutinya. Maka ini bukan ria, bahkan itu termasuk bagian dari dakwah ya dakwah dengan contoh. Sengaja kita perlihatkan kita beramal supaya orang-orang mengikuti. Itu bagian dari dakwah. Dan ini pernah dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah sholat di atas mimbar. Kemudian setelah itu beliau bersabda, Faal tuhada litatamu bihi walita'lamu solati. Aku melakukan ini agar kalian mengikuti aku dan agar kalian mempelajari solatku. Iya. Jadi beliau sengaja memperlihatkan sholatnya sampai beliau naik di atas mimbar. Tujuannya agar dicontoh. Baik. Kemudian Syekh rahimahullah taala menyebutkan sebuah faidah penting. Berapa menit lagi Syekh? Lima. Baik, kita lanjutkan sedikit. Di sini Syekh rahimahullah menyebutkan sebuah faidah penting terkait dengan pengaruh ria terhadap terhapusnya amalan kita. Jadi ria ini menghapus amalannya. Tapi seperti apa pengaruhnya dalam menghapus amalan kita? Maka di sini kata Syekh, ria itu terbagi dua. Pertama, ria dari awal ibadahnya. Jadi memang dari awalnya tujuan utamanya sudah ria. Sudah ria. Maka amalan seperti ini semuanya tertolak. Tidak akan Allah terima. Dalam hadis Qudsi, dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Ana agna syuraka an man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah yang paling tidak membutuhkan sekutu-sekutu. Tidak paling membutuhkan kesyirikan. Siapa yang melakukan amalan yang padanya dia mempersekutukan aku dengan selain aku, maka aku tinggalkan dia bersama sekutunya tersebut. Iya. Ini yang pertama. Riak dari awalnya. Bentuk yang kedua adalah pada awalnya ikhlas. Kemudian riak datang di pertengahan dia beribadah. Maka yang kedua ini terbagi menjadi dua kondisi. Kondisi yang pertama, dia berjuang menghilangkan riak tersebut. Jadi awalnya dia ikhlas. Ketika dia beramal, datang ria itu. Apa yang dia lakukan? Bisa jadi dua kondisi. Kondisi yang pertama, dia berjuang menghilangkan ria tersebut. Yaitu, dia luruskan kembali niatnya. Maka ini termasuk kategori jihad. Dan ria itu tidak memberikan pengaruh apa-apa. Itu termasuk jihad. Iya, berjuang di jalan Allah, meluruskan kembali niatnya. Hanya saja yang jadi masalah adalah kondisi yang kedua. Apabila dia biarkan ria itu, bahkan cenderung dia nikmati. Ya. Karena itu kan hawa nafsu. Iya. Ini kondisi yang kedua. Dia biarkan ria itu. Maka amalannya menjadi batil. Tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Iya. Hanya saja pertanyaannya, apakah seluruh amalan yang menjadi batil tidak diterima atau hanya bagian yang dia riak saja? Misalkan dia melakukan amalan separuh amalan ikhlas, separuh amalan riak. Apakah semuanya tidak diterima atau separuhnya saja? Jawabannya tergantung ibadahnya. Ibadahnya ada dua jenis, dua macam. Kalau ibadahnya berhubungan bagian akhirnya dengan awalnya, maka seluruh amal ibadahnya tertolak. Contohnya apa? Salat dan puasa. Bagian akhir salat berhubungan dengan awalnya. Misalkan orang buang angin, sudah mau salam buang angin. Ya, apa yang dia lakukan? Wuduk lagi dan mulai dari awal. Ya, bukan dia wuduk lagi kemudian langsung tasyahud lalu salam tidak. Ya harus mulai dari awal. Sama dengan orang batal puasa, sudah menjelang buka puasa. Dia harus ganti satu hari itu kan? Karena awal dan akhirnya berhubungan. Maka ini jenis ibadah yang pertama. Kalau dia riak di akhirnya sekalipun, awalnya dia ikhlas, semua amal ibadahnya tertolak, tidak diterima oleh Allah karena tidak ikhlas. Nah, jenis ibadah yang kedua adalah yang tidak berhubungan, yang terpisah antara awal dan akhirnya. Contohnya membaca Al-Qur'an. Ya, dia baca Al-Qur'an 100 ayat. 50 ayat yang pertama dia niat ikhlas. 50 ayat yang berikutnya dia riak, Ya, kayaknya ada yang perhatikan ini, dia mulai bagus-baguskan suara. Kalau perlu ada kedengaran nangis sedikit lah. Ya. Nangis sedikit. Nah, 50 ayat yang dia tidak ikhlas itu dia tidak dapat pahalanya, bahkan dia berdosa besar, termasuk syirik kecil, namun 50 yang pertama dia dapat pahalanya. Sama juga dengan sedekah. Dia punya uang 1 juta. Dia sedekahkan 500. Ikhlas. Kayaknya diumumkan sedekahnya. Wah, kalau begitu tambah lagi 500. Ya. Maka 500 yang pertama kalau dia ikhlas maka dia dapat pahala 500 yang kedua Kalau dia tidak ikhlas Dia hanya mendapatkan dosa Ya subhanallah kita harus berhati-hati jemaah sekalian Orang yang beramal soleh Ternyata nggak semua mendapatkan pahala Kalau nggak dapat apa-apa mending Tapi kalau ternyata dapat dosa Maka lebih baik berbuat dosa sekalian ya Dosa yang lebih kecil daripada syirik Dia malah mendapatkan dosa yang terbesar lebih besar dari semua dosa-dosa besar karena syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Baik kita cukupkan dulu insya Allah kita lanjutkan setelah sholat Isya. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني الله وإياكم Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada dalil yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhai beliau Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala nar Barang siapa yang mati dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah sebagai tandingan bagi Allah maka dia akan masuk neraka. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia berdoa kepada tandingan selain Allah, maka dia akan masuk neraka. Rawahul Bukhari diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jemaah sekalian, inilah dalil yang keempat di dalam bab ini. Bab tentang kewajiban takut terjerumus di dalam dosa syirik. Di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita salah satu bentuk kesyirikan adalah berdoa kepada selain Allah. Maka siapa yang melakukannya sampai dia mati tidak bertobat, maka dia pasti masuk neraka. Jadi yang dimaksud dengan dia berdoa kepada selain Allah adalah dia pernah melakukannya dan belum bertobat. Bukan bermakna dia sedang berdoa kemudian mati, bukan. Bukan artinya dia sedang berdoa kepada selain Allah, misalkan berdoa kepada para wali di kuburan, kemudian dia mati, bukan. Maknanya adalah dia pernah melakukan itu dan dia belum pernah bertobat. Mungkin dia lakukan itu sudah 50 tahun yang lalu. Namun kalau dia belum pernah bertobat, maka statusnya masih musyrik. Masih musyrik. Iya. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan doa yang dimaksud di sini mencakup dua macam doa doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah dan doa masalah. Apa yang dimaksud dengan doa ibadah? Doa ibadah itu contohnya seperti sholat, puasa, zakat, haji, semua itu pada hakikatnya adalah doa. Namun berdoa dengan lisanul hal, dengan amalan kita agar kita mendapatkan ampunan oleh Allah dan diselamatkan dari azabnya. Itu hakikatnya kita melakukan ibadah supaya mendapat rahmat Allah, diampuni dosa-dosa kita dan diselamatkan dari azab Allah. Iya. Ini doa ibadah namanya. Yang kedua, doa ul masalah doa yang berupa permohonan. Yaitu kita berdoa dengan lisanul maqal. Dengan ucapan kita. Dan kadang-kadang juga satu ibadah terkandung dua-duanya. Terkandung doa ibadah juga ada doa masalah berupa permohonan. Contohnya salat, salat adalah ibadah termasuk doa ibadah dengan perbuatan kita juga terkandung padanya doa masalah permohonan. Iya. Nah, dua macam doa ini tatkala dipalingkan atau diberikan, dipersembahkan kepada selain Allah, kapan dihukumi sebagai syirik? Syekh menjelaskan Apabila doa dari jenis yang pertama, doa ibadah, kapan saja dipersembahkan kepada selain Allah, maka itu adalah syirik. Misalkan seseorang Solat untuk menyembah selain Allah, berpuasa untuk menyembah selain Allah, maka itu adalah syirik besar yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Kalau itu adalah doa ibadah. Iya. Namun untuk doa masalah, doa yang berupa permintaan. Kapan dia dihukumi syirik? Ketika seseorang meminta kepada selain Allah. Maka dihukumi syirik apabila yang dimintai itu tidak terkumpul padanya satu dari tiga syarat, tidak terpenuhi padanya satu dari tiga syarat. Pertama, dia masih hidup. Dia masih hidup. Artinya meminta kepada orang mati adalah syirik. Yang kedua, dia mampu mengabulkan atau mampu melakukan apa yang kita minta kepadanya. Artinya bukan sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah. Iya. Contohnya kita minta kepadanya tolong ambilkan air, tolong kasih saya duit. Iya. Maka ini masih dalam batas kemampuan makhluk. Kalau kita minta kepadanya sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah, maka itu syirik. Contohnya kita minta diturunkan hujan. Minta dikaruniakan seorang anak. Hanya Allah yang mampu melakukannya. Kalau kita minta seperti ini kepada selain Allah, ini termasuk kategori kesyirikan. Kemudian syarat yang ketiga, dia mendengarkan apa yang kita sampaikan. Dia mendengarkan apa yang kita sampaikan kepadanya. Artinya kita tidak berdoa dari jarak jauh, kita minta kepadanya tanpa ada media komunikasi, seakan-akan dia maha mendengar. Seperti Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti ini adalah syirik. Jadi kapan dia menjadi syirik? apabila tidak terpenuhi padanya satu dari tiga syarat tersebut. Kemudian Syekh menyebutkan di sini kekecewaan beliau. Wa ma'al asaf fa fi ba'dil biladil islamiyah man ya'taqidu anna fulanan al-makbur alladhi baqiya jaffa aw akalathu al-ard yanfa yadur. Sangat disayangkan kata beliau di sebagian negeri-negeri Islam ada orang yang meyakini fulan yang sudah terkubur itu yang sudah menjadi bangkai mungkin juga bangkainya sudah dimakan oleh tanah tapi masih diyakini bisa memberi manfaat atau mudarat au ya'ti bin nasal liman la laha atau bisa memberikan anugerah seorang anak bagi orang yang sulit punya anak Wahada wal iyadu billah syirkun akbar mukhrijun minal millah. Ini kata Syekh, kita berlindung kepada Allah termasuk syirik besar yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Subhanallah, ini bukan ada di negeri-negeri kafir, tapi di negeri-negeri muslim. Ya kecuali negeri-negeri muslim yang Allah jaga dari kesyirikan ini. Ya. Demikian pula Syekh mengingatkan kita menyetujui apa yang mereka lakukan adalah juga kekufuran. Ini kaidah penting dalam syariat. Menyetujui kekufuran sama dengan kekufuran itu sendiri. Bahkan kata Syekh, wa iqraru hadha ashaddu min iqrari syurbil khamr wa zina wal liwat. Menyetujui orang yang melakukan dosa ini yaitu meyakini yang dikubur ini dia seorang wali dia bisa memberi manfaat dan mudarat dia bisa mengabulkan doa bisa dimintai keturunan maka kita menyetujui orang-orang melakukannya walau kita tidak melakukannya itu lebih besar dosanya dibanding kita setuju dengan orang minum khamar, berzina dan berhubungan sejenis. Padahal jemaah sekalian, di dalam Al-Quran Allah mengabarkan kepada kita tentang azab yang menimpa para pelaku hubungan sejenis. Ya. Apa namanya istilahnya sekarang? LGBT. Ya. Kata para ulama, tidak ada azab di dunia ini yang Allah timpakan kepada pelaku dosa yang lebih dahsyat dibandingkan kepada pelaku hubungan sejenis di masa Nabi Lut alaihi salam. Artinya lebih dahsyat dari tsunami besar yang menimpa umat Nabi Nuh. Ya. Lebih dahsyat dari apapun di dunia ini. Betapa tidak jemaah sekalian, kampung mereka itu diangkat, diangkat tinggi sampai ke langit. Kemudian dibalik. Apa yang terjadi? Ya mereka berjatuhan. Berjatuhan dari atas. Setelah jatuh, disusul dengan lemparan batu. Iya. Makanya ulama sepakat pelaku hubungan sejenis itu hukumannya hukuman mati, nggak ada perbedaan pendapat ulama. Dan dia lebih besar dosanya daripada zina dengan lawan jenis. Kalau zina dengan lawan jenis, kalau belum nikah tidak sampai hukuman mati, dicambuk 100 kali. Kalau sudah menikah, maka hukumannya hukuman mati. Tapi kalau hubungan sejenis, sudah menikah atau belum, hukumannya hukuman mati, sepakat ulama. Namun yang menghukum di sini adalah pemerintah. Iya. Dan hanya ulama berbeda pendapat. Bagaimana cara hukuman mati kepadanya? Maka sebagian sahabat mengatakan dicari gedung paling tinggi atau tempat paling tinggi lalu dia dilempar dari atas itu. Lalu disusul dengan batu. Seperti yang Allah perlakukan kepada kaum Lut alaihissalam Ya, ada juga yang berpendapat dirajam sama seperti pezina. Iya. Abu Bakar membakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu memberi hukuman mati dengan cara dibakar. Nauzubillah kepada pelaku hubungan sejenis ini. Iya. Jadi sepakat ulama, sepakat sahabat, dia harus diberi hukuman mati. Kok ada orang yang mengaku muslim? Ya, dianggap cendekiawan, malah minta mau dilegalkan. Subhanallah minta dilegalkan oleh pemerintah jadi undang-undang sahkah disahkan pernikahan sejenis naudzubillah tapi jemaah sekalian walaupun itu dosa yang sangat besar kata syekh menyetujui itu lebih mending dibanding kita menyetujui orang yang punya keyakinan wali di kuburnya ini bisa memberi manfaat dan mudarat atau bisa menganugerahkan seorang anak. Kenapa? Karena itu adalah berarti ikrarun ala kufrin walaysa ikraran ala fusukin faqat persetujuan terhadap kekafiran bukan sekedar persetujuan terhadap kefasikan iya jadi jemaah sekalian luar biasa dosa syirik adalah dosa yang terbesar lebih besar dari semua dosa apapun iya kemudian dakhalan nar dia pasti masuk neraka maknanya adalah dia kekal di dalamnya untuk selama-lamanya sebab dia datang dalam bentuk fiil dan fiil itu menunjukkan mutlak umum artinya tidak ada harus ada dalil yang menyatakan dia akan dikeluarkan baru kita mengatakan dia akan dikeluarkan dari api neraka iya Sama juga dengan firman Allah, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Maka jemaah sekalian semua ini harusnya membuat kita takut terjerumus di dalam dosa kesyirikan. Iya. Kemudian beliau mengingatkan Terkadang kesyirikan itu tersembunyi. Ini sisi lain mengapa kita harus waspada terhadap dosa syirik. Di samping karena dosanya yang terbesar menyebabkan pelakunya kekal di neraka apabila itu syirik besar dan tidak akan diampuni dosanya. Dan juga ada jenis kesyirikan yang khafi, tersembunyi, halus. Sehingga kita perlu waspada, lebih waspada lagi. Dan kita tidak akan mengetahui atau menyadari syirik ini kecuali ba'dal muhasabah ad-daqiqah. Kata Syekh, setelah kita melakukan muhasabah secara rinci. Jadi ini yang harus kita lakukan jemaah sekalian. Lakukan muhasabah. Melihat diri kita, mengoreksi diri kita. Tapi bukan secara global saja, secara rinci. Setiap amalan kita. Betul-betul kita perhatikan setiap amalan kita. Sudah selamat dari kesyirikan atau tidak. Dan yang dimaksud kesyirikan yang tersembunyi di sini adalah kesyirikan di dalam hati, yaitu dalam niat. Ya. Makanya sebagian salaf berkata, "Majahattu nafsi ala syai'in majahattuha 'alal ikhlas." Tidak ada sesuatu yang lebih berat aku perjuangkan melebihi perjuanganku untuk ikhlas. Sehingga kata Syekh, fal ikhlas amruhu sabun jiddan sabun, sabun jiddan laisa bil hayyin. Ikhlas itu sesuatu yang sulit, tidak mudah. Walakin yuyassirullahu al-ikhlas 'alal abdi. Akan tetapi Allah akan memudahkan seorang hamba untuk ikhlas wadzalika bi an yaj'alallahu nasba fayaksidu bi amalihi Allah, la yaksidu madhan nas au dhammahum au sana'ahum alaih yang demikian itu akan terjadi apabila Allah memberikan pertolongan kepadanya ketika dia memaksudkan amalannya itu untuk mendapatkan wajah Allah dia tidak memaksudkan untuk dipuji manusia atau karena takut celaan mereka atau ingin mendapatkan pujian mereka jadi Allah akan memberikan kemudahan kepada seseorang kalau dia punya usaha dan juga tentu saja berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Kemudian Syekh mengingatkan di sini mengharap pujian manusia dan takut pujian manusia ini tercela atau takut celaan manusia ini tercela. Fannasu la yanfa'unahu Sebab manusia tidak akan memberikan manfaat kepada seseorang selama-lamanya hatta law kharaju ma'ahu litashyi'i janazatihi lam yanfa'hu illa amaluhu meskipun mereka keluar bersamanya untuk mengantar jenazahnya maka mereka tidak memberi manfaat sedikit pun kecuali amalannya saja sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju ma'al mayyit ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji Fayarji usnani ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Akan keluar bersama mayit, keluarganya dan hartanya serta amalannya. Maka yang dua kembali yaitu keluarganya dan hartanya dan yang tinggal hanyalah amalannya. Jadi jemaah sekalian, buat apa kita harap pujian orang? Itu nggak ada manfaatnya sedikit pun bagi kita. Sebagaimana kenapa kita takut celaan orang? Mereka nggak ada bahayanya sedikit pun bagi kita. Nggak bisa beri manfaat, tidak bisa menimpakan bahaya. Yang menyelamatkan kita hanyalah amal kita sendiri apabila amalan itu ikhlas dan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian, beliau juga memberikan satu faidah penting di sini. Kata beliau, "Wa kadzalika aidun minal muhim annal insan la yafrahuhu an yaqbala nasu qawlahu." Demikian pula hal yang penting untuk dipahami, bahwasanya seseorang janganlah dia senam tatkala manusia menerima ucapannya li'annahu qauluhu hanya karena itu ucapannya lakin yafrahuhu an yaqbala nas qaulahu idza ra'a annahu al-haq akan tetapi hendaklah dia bergembira ketika manusia menerima ucapannya apabila ucapannya itu benar artinya dia senang karena mereka menerima kebenaran bukan karena itu adalah ucapannya melainkan li'annahul haq karena itu adalah kebenaran la annahu qaulahu bukan karena itu adalah ucapannya ya jemaah sekalian ini apa namanya batasnya tipis sekali kita senang orang menerima dakwah kita kita senang orang menerima apa yang kita sebarkan jangan-jangan kita senang karena itu adalah usaha kita bukan karena dia menerima kebenaran nah ini niat yang sudah tercemar. Ketika kita senang, wah, mereka terima dakwah saya, mereka terima nasihat saya. Ternyata yang kita senang karena itu, karena itu adalah nasihat kita, bukan karena kebenaran yang kita sampaikan. Ini subhanallah harus hati-hati, batasnya tipis sekali. Wakada la yuhzinuhu an yarfadan nasu qawlahu annahu qawluhu. Demikian pula jangan membuat dia sedih Orang menolak kebenaran karena itu adalah dia yang menyampaikan. Li'annahu hina idin yakunu qad nafsihi. Karena ketika itu dia berarti telah berdakwah untuk dirinya. Lakin yuhzinuhu ayyarfaduhu li'annahu al-haq. Akan tetapi yang seharusnya membuat dia sedih, mereka menolak itu karena itu adalah kebenaran. Bukan karena dia yang menyampaikan. Makanya orang seperti ini zaman sekalian, kalau dia apa namanya tertolak ucapannya dia sedih. Bukan karena itu adalah kebenaran, tapi kalau ternyata ada orang lain menyampaikan hal yang sama, dia juga sedih ketika mereka menerimanya. Jadi dia yang menyampaikan hal yang sama, tapi dia yang menyampaikan orang menolak. Dia sedih. Orang lain menyampaikan hal yang sama diterima, dia sedih juga. Iya, Kenapa? Karena ternyata dia berdakwah bukan apa namanya agar manusia mengikuti kebenaran, tapi mengikuti dirinya. Iya, Syekh sengaja memberikan contoh dalam dakwah di sini, sebab menyampaikan dakwah itu adalah termasuk amalan yang sangat rawan tercemari riak dan sum'ah. Iya, Kesimpulannya kata Syekh, Fal ikhlas sa'bun jiddan. Ikhlas itu sulit sekali. Illa annal insan idza kana muttajihan ila Allah ittijahan sadikan saliman ala sirati mustaqim fa inna Allah yu'inuhu alaih wa yuyassiruhu alaih. Namun kata Syekh, kalau seseorang itu ikhlas, afwan, kalau seseorang itu lurus jalannya, jujur dan selamat di atas jalan yang lurus, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya dan memudahkannya. Jadi walaupun sulit, tapi dia memiliki niat yang tulus, berjalan di atas jalan yang lurus, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Baik, kita masuk dalil yang terakhir. wali muslimin dan diriwayatkan oleh Imam Muslim an Jabir dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar barang siapa berjumpa dengan Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun maka dia akan masuk surga dan barang siapa berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dia pasti masuk neraka. Hadis ini juga diriwayatkan Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, dalam riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhumah. Kata Syekh Kalimat man atau kata man siapa? Ini berlaku umum. Maka siapa saja yang tidak mempersekutukan Allah, dia pasti masuk surga. Namun Syekh mengingatkan di sini, masuk surga di sini tidak menafikan dia mungkin mendapatkan azab terlebih dahulu. Jadi maknanya adalah bisa saja masuk surga secara langsung, bisa saja tidak langsung masuk neraka dulu. Kenapa? Karena adanya dalil-dalil yang lain. Contohnya ayat yang pertama tadi kita bahas, dalil yang pertama dalam bab ini. Allah mengatakan, "Wa Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Artinya, bagi yang tidak dia kehendaki, akan diazab kalau tidak dikehendaki mendapatkan ampunan. Ya. Dan ini tidak bertentangan. Maknanya adalah dia pasti masuk surga, namun ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Iya. Kemudian hal yang penting beliau jelaskan di sini satu faedah penting kalimat syai'an adalah nakirah di dalam konteks asyart. Ini salah satu apa namanya? Uh, bentuk di dalam bahasa Arab. Kalimat asyart. Maka maknanya umum. Jadi siapapun yang mempersekutukan Allah dengan apapun umum berlaku, nggak ada pengecualian. Walaupun dengan makhluk yang paling mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita dapat faidah juga, yang paling mulia makhluk adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi seluruh makhluk manapun juga. Apakah itu malaikat, manusia, dan yang lainnya. Berbeda dengan keyakinan sufi. Mereka mengatakan para wali lebih mulia dari para nabi. Makanya para wali bisa sampai derajat hakikat. Derajat hakikat itu maksud mereka lebih tinggi daripada derajat nabi. Karena mereka bisa keluar dari syariat nabi. Nabi baru disyariat. Ya. Sholat sampai pecah-pecah kakinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka bilang itu baru tingkatan rendah karena baru syariat. Mereka sudah tinggi sudah nggak perlu lagi sholat. Ya sudah hakikat. Ya itu keyakinan sufi. Wali lebih tinggi daripada nabi. Padahal setiap nabi pasti dia wali. Karena wali itu kan artinya orang yang Allah cintai. Dan Allah jelaskan dalam surat Yunus ayat ke-63 siapa itu wali? Allah amanu wa kanu takun. Orang yang beriman dan bertakwa. Sedangkan para nabi adalah yang paling beriman dan paling bertakwa. Iya. Ini kata Syekh, walaupun dengan asyraful khalq, makhluk yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap saja Allah melarang kita mempersekutukannya dengan beliau. Iya. Ini kalau dia samakan Allah dengan Rasul. Maka bagaimana lagi kalau ternyata ada orang yang lebih mengagungkan Rasul daripada Allah? Seperti ketika dia ditimpa satu bahaya dalam kondisi-kondisi genting, ternyata hatinya lebih bersandar kepada Rasul dibanding kepada Allah. Ini tentu lebih parah. Kalau dia mempersamakan Allah dengan Rasul, ini sudah syirik, Bagaimana lagi kalau dia anggap Rasul lebih agung, lebih besar? Dan jemaah sekalian, kata Syekh, bagaimana lagi kalau ternyata makhluk yang kedudukannya di bawah Rasul lebih dia muliakan? Ini lebih parah lagi. Ya, seperti para wali. Iya, dan subhanallah inilah kenyataannya. Ya, kalau seseorang menyamakan wali dengan Allah itu sudah syirik. Maka bagaimana lagi kalau wali lebih dia muliakan, lebih dia agungkan? dibanding Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian sama dengan beberapa faedah sebelumnya, Syekh juga menyebutkan apakah di sini dia masuk neraka kekal di dalamnya selama-lamanya? Maka jawabannya tergantung kesyirikannya. Kalau syirik besar dia kekal, kalau syirik kecil dia tidak kekal. Ya, dan ini sama dengan sebelumnya. Apakah yang diampuni itu syirik besar saja atau juga, yang tidak diampuni itu syirik besar saja atau juga syirik kecil? Di sini pun demikian. Ya, bisa jadi akan masuk neraka juga bukan hanya pelaku syirik besar, tapi juga pelaku syirik kecil. Hanya saja bedanya tidak kekal apabila itu syirik kecil. Baik, kita masuk pada bagian terakhir kesimpulan pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari bab ini. Kita kita cepat saja ringkas karena Syekh juga menjelaskan ringkas sekali, tidak panjang lebar. Yang pertama, al khawfu minasyirk. Wajib takut terhadap dosa syirik. Maka kalau kita sudah paham ini wajib, hendaklah kita berhati-hati waspada. Jangan sampai terjerumus syirik. Dan buktinya adalah kita semangat belajar tauhid dan mengajarkannya kembali. Yang kedua, anna riya minasyirik. Bahwasanya riya termasuk kesyirikan. Kemudian yang ketiga, an-nahu annahu minasyirkil asgor. Bahwasanya riya itu termasuk syirik kecil. Dan di sini Syekh Nuthaimin memberikan faidah penting. Syirik kecil itu apabila riaknya adalah yasirur riya, riya yang ringan. Sebagaimana juga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Artinya kalau riaknya berat, riak riaknya mendominasi itu bukan lagi syirik kecil, tapi syirik besar. Seperti riaknya orang-orang munafik. Jadi itu juga kata para ulama, e, riak yang mendominasi dalam niat seseorang, artinya dia nggak niat Allah kecuali sedikit, atau bahkan nggak ada sama sekali. Itu hampir-hampir tidak terjadi pada orang mukmin hanya pada orang munafik sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Qur'an wa idza qamu ila salati qamu kusala yurauna nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila apabila mereka berdiri untuk salat mereka berdiri malas-malasan sekedar ingin riak kepada manusia dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit jadi ini yang perlu kita waspadai riak di sini bukan sekedar syirik kecil bisa saja menjadi syirik besar Kemudian yang keempat, annahu akhaf akhwafu ma, ma yakhafu annahu akhwafu ma yukhafu minhu ala salihin. Bahwasanya ria ini adalah sesuatu yang paling ditakuti menimpa orang-orang soleh. Sebab orang soleh itu pada umumnya kalau dia betul-betul soleh memahami ilmu tauhid, dia lebih jauh daripada syirik besar. Tapi dia masih sangat rawan terjerumus dalam syirik kecil. Dan kalau sudah masuk pada syirik kecil, maka tentu tidak lama juga akan mengantar pada syirik besar. Baik. Kemudian yang kelima, kurbul jannati wan nar. Dekatnya surga dan neraka. Maksudnya apa? Batasnya hanya kematian sudah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak mencukup, mempersekutukan Allah, dia masuk surga. Yang mati mempersekutukan Allah, dia masuk neraka. Subhanallah, dekat sekali batasnya hanya kematian kita. Al-jam'u baina kurbihima fi haditsin wahid. Pelajaran yang keenam dikumpulkan antara penyebutan dekatnya keduanya dalam hadis yang sama, ya. Dekatnya surga dan neraka disebut dalam satu hadis. Kemudian yang ketujuh, bahwasannya man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar walau kana Orang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia akan masuk neraka walaupun dia adalah manusia yang paling baik ibadahnya, yang paling rajin maksudnya, yang paling rajin beribadah. Tapi kenyataannya dia melakukan syirik, maka dia akan masuk neraka. Ini berdasarkan keumuman dalil. Kata Syekh, kata Syekh Ibnu Utsaimin berdasarkan keumuman dalil. Yang kedelapan, al-mas'alatul azimah su'alul khalil lahu walibanihi wiqayatan wiqayata ibadatil asnam permasalahan yang agung pelajaran penting yang bisa kita petik yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa untuk dirinya dan untuk anaknya agar dilindungi dari menyembah patung-patung. Ini betul-betul harus kita ambil pelajaran. Pelajaran yang kesembilan, itibaruhu bihalil bihalil aksar patokan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dengan keadaan yang lebih banyak. Berdasarkan lanjutan ayat, Robbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Wahai Robku, sesungguhnya mereka, yaitu patung-patung tersebut, telah menyesatkan banyak orang. Jadi, yang menjadi patokan adalah uh, kejadian yang banyak. Ya, ini sebuah kaidah umum yang diberi hukum adalah yang banyak terjadi, bukan yang jarang-jarang terjadi. Ya, Yang terakhir, yang ke-10, fihi tafsiru la ilaha illallah kama dzakarahul bukhari Afwan masih ada lagi yang ke-11. Di dalamnya ada tafsir la ilaha illallah seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu an-nafyu dan al-itsbat. Penafikan semua sesembahan selain Allah dan penetapan hanya Allah yang berhak disembah. Yang terakhir, Al-Hadiyah Asyarah yang ke-11, Fadilatu man salima minasyirik. Keutamaan orang yang selamat dari syirik. Apa keutamaannya? Dia pasti masuk surga. Hanya saja jangan lupa, pasti di sini adalah bisa jadi masuk langsung, bisa pula tidak langsung. Tapi jemaah sekalian harus kita pahami bahwa tauhid itu adalah sebesar-besarnya sebab seseorang mendapatkan ampunan. Kita telah lewat sebuah hadis, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani bi kurabil ardi khataya, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi kurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Maka dari sini kita pahami, amal-amal soleh itu adalah sebab terampunkannya dosa. Namun tauhid adalah sebab yang terbesar diampuninya dosa-dosa seorang hamba. Iya. Walhamdulillah kita sudah selesai dari bab ini. Semoga bermanfaat. Ada orang? Sekarang kita lihat. Ah. Terus akhirnya kadang-kadang menjaga omongan kita nggak lakuin. Akhirnya dampaknya rencana. Gimana untuk? Ya. Itu termasuk kesalahan besar ketika kita membatalkan amalan karena takut riak, takut omongan orang. Karena pada hakikatnya kita tidak beramal itu bukan karena Allah, juga karena manusia. Ya. Kenapa nggak jadi beramal? Karena manusia takut dijadikan omongan. Ini salah. Dan apabila amalan itu wajib, maka kita tertipu oleh syaitan. Kita nggak jadi melakukan yang wajib. Gara-gara takut omongan orang. Ini salah besar. Ini tipuan syaitan. Ya, ada orang mau pergi sholat di masjid, laki-laki di jalan balik lagi. Kenapa? Takut ria. Nah ini salah. Ini bukan ikhlas yang benar. Melainkan apa yang harus kita lakukan? Luruskan niat kita. Berjuang untuk meluruskan niat kita. Iya. Dan tadi tadi sudah kita jelaskan kata Syekh, ikhlas itu adalah tidak mengharap pujian orang, juga tidak takut celaan orang. Dua-duanya. Iya tidak mengharap pujian orang, tidak juga takut celaan orang. Jadi itu bagian dari ketidakikhlasan. Ketika seseorang tidak jadi melakukan amalan karena apa? Takut dicela orang. Berarti bukan karena Allah, tapi karena manusia juga. Iya. Walaupun amal-amal sunnah itu yang lebih afdol di rumah. Yang lebih afdol di rumah. Iya. Tapi kita lakukan bukan karena kita apa namanya takut dipuji atau takut dicela, melainkan karena Allah Azza wa Jalla. Jadi solusinya adalah luruskan niat kita dan jangan pedulikan omongan orang. Iya, kita nggak mencari ridho mereka. Kita mencari ridho Allah. Terserah mereka mau ngomong apa. Luruskan niat kita dan lakukan. Kalau itu bermanfaat, kita lakukan terang-terangan bermanfaat bisa menjadi contoh, maka kita akan mendapatkan pahala yang tidak terbatas, pahala dakwah. Ya. Sama seperti seorang sahabat Dia bersedekah terang-terangan Kemudian orang-orang ikutan jadi ikutan bersedekah Maka Nabi SAW bersabda Man sanna fil islami sunnatan hasanatan Falahu ajruha wa ajru man amila biha La yang kusudhalika min ujurihim syai'an Siapa yang mencontohkan dalam Islam Contoh yang baik maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi masya Allah, jangan hanya karena takut celaan orang kita kehilangan pahala yang besar ini. Jadi solusinya adalah luruskan niat kita. Iya. Seperti itu wallahu alam. Kapan kita harus bisa menolak kapan kita harus menunjukkan pertama tapi seperti pernikahan haji itu saya dan banyak harus tapi yang lain Iya. Pada asalnya amalan-amalan itu lebih afdol tersembunyi. Itu pada asalnya. Lebih afdol tersembunyi. Karena lebih menyelamatkan kita dari riak dan lebih menguatkan keikhlasan. Makanya puasa itu pahalanya besar sekali. Karena orang nggak bisa memastikan kita puasa atau tidak. Ya. Walaupun mereka mengira kita puasa, ternyata kita makan diam-diam. Ya. Demikian pula sholat malam, sholat lain pahalanya besar sekali. Lebih besar dari semua amalan sunnah. Kenapa? Karena nilai ikhlasnya. Orang semua tidur. Ya. Makanya Nabi SAW juga mengatakan Solat yang paling berat bagi orang-orang munafik Solat subuh dan solat isya Karena di masa itu gelap nggak kelihatan, nggak bisa dia riak Siapa yang lihat dia Maka jadi berat dia melakukannya Iya Jadi itu pada asalnya amalan itu lebih afdal yang tersembunyi. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Rubba ash'atha akbara madfu'un bil abwab, law aqsama 'ala Allah la abarra." Bisa jadi seseorang yang kusut masai berdebu nggak dipandang, nggak dikenal, tertolak dari pintu-pintu. Tapi kalau dia bersumpah atas Allah, maka Allah akan mengabulkan sumpahnya. Artinya apa? Dia orang derajatnya tinggi walaupun dia nggak dikenal karena ibadahnya tersembunyi. Iya. Jadi dia mendapatkan keutamaan itu, dia terkenal di langit, di dunia dia nggak terkenal karena keikhlasannya. Iya. Jadi ini pada asalnya, yang afdal ibadah itu tersembunyi. Itu yang afdal. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, Inna Allah yuhibbul abda al attaqiyal ghaniyal khafiyyah Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang merasa cukup, yang bertakwa, yang merasa cukup, lagi khafi tersembunyi. Iya. Ini pada asalnya kita dianjurkan beramal yang tersembunyi. Ya. Karena lebih ikhlas, lebih jauh dari riak. Kecuali amalan-amalan yang seharusnya terlihat orang. Apakah karena itu memang harus dilihat orang ataukah dengan maksud mengajarkan? Nah, contohnya yang memang harus terlihat haji, sholat berjamaah di masjid, Gak mungkin kita sembunyikan. Ya. Apa kita mau haji sembunyi-sembunyi? Ya. Pakai topeng. Ya. Gak mungkin. Itu memang harus terlihat. Iya. Berbeda dengan zakat atau sedekah biasa. Itu bisa terlihat, bisa jadi tidak. Boleh kita apa namanya sembunyi-sembunyi. Iya. -sembunyi boleh kita lakukan terang-terangan. Tapi jemaah sekalian, yang menjadi ukuran utama adalah keikhlasan di dalam hati. Itu ukuran utama, bukan soal terlihat dan tidak terlihat. Iya. Tapi keikhlasan di dalam hati. Jadi kembali kepada dalil. Kalau dalil menunjukkan itu harus terlihat, ya terlihat. Ya, mungkin kita bisa berikan contoh haji dan sholat berjamaah. Ya. Demikian pula apa namanya? syiar-syiar hari raya. Ya, kita keluar pergi sholat bertakbir, berzikir dengan keras bagi laki-laki, itu yang memang sudah harus terlihat dan harus terdengar. Ya. Maka saat itu memang kita harus lebih berhati-hati supaya tidak terjerumus ria. Ya. Jadi ada amalan-amalan yang pada dasarnya memang harus terlihat dan ada amalan-amalan yang lebih afdal tersembunyi namun kita perlihatkan dengan maksud untuk mengajarkan ya dan maka kalau seperti itu berlaku umum berlaku umum kalau dengan maksud mengajarkan ya dengan maksud untuk mengajarkan kepada orang lain wallahu ya jadi itu kembali kepada dalil wallahu Baik.